Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina astafa amma ba'd. Yang berikutnya, al-adawatul jazimah. Alat-alat atau faktor yang menjazmkan fi'il mudhari. Terbagi menjadi dua, ditinjau dari beramalnya. Yaitu yang pertama, mata jazimu fi'lan wahidan yaitu yang menjazimkan satu fi'il. Mata jizimu ini Yang kedua adalah yang menjazimkan dua fi'il. Kemudian rinciannya, yang pertama, allati tajazimu fi'lan wahidan yang menjazimkan satu fi'il di antaranya yang pertama lam tidak atau belum contohnya lam yalid tidak, dia tidak beranak. Lam yusolli. Dia belum sholat. Perhatikan pada fi'al mudhari yalid. Asalnya adalah yalidu. Dimasuki lam, yaitu alat penjazem. Sehingga menjadi majazum disukun. Lam yalid. Kemudian yusolli. Asalnya adalah yusolli yaitu dhammah muqaddarah ketika marfu'nya. Ketika masuk lam padanya sehingga menjadi majzum. Tandanya adalah dengan membuang huruf akhirnya yaitu ya. Karena kasroh menjadi tanda bahwasanya yang dibuang adalah ya. Karena ya yang cocok dengan kasroh. Sehingga menjadi lam yusolli. Lam yusolli. Kemudian yang kedua, lama. Contohnya, lama ya'lam. Dia belum mengetahui. Lama yarji' dia belum kembali. Yaitu kata ya'lam dan yarji. Majzum dikarenakan dimasuki lama salah satu alat penjazm, sehingga menjadi majazum Tanda jazmnya adalah dengan sukun. Kemudian, yang ketiga, alam. Alam, ini adalah asalnya lam. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah istifham takriri, yaitu hamzah yang berfungsi sebagai pertanyaan yang perkaranya telah tetap. Yang perkaranya telah tetap, contohnya alam yaj'al. Tidakkah ia menjadikan? Alam nasroh. Belumkah kami melapangkan? Ini yang ketiga yaitu alam. Kemudian yang keempat, alam ma. Alam ma asalnya adalah dari lama. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah istifham takriri. Yaitu hamzah yang berfungsi sebagai pertanyaan yang perkaranya telah tetap. Contohnya, alam ma yahdur. Belumkah ia hadir? Atau tidakkah ia hadir? Ini yang keempat. Kemudian yang kelima adalah lamul amr, yaitu lam yang berfungsi sebagai perintah. Liyah rujuk. Hendaknya ia keluar liyakhruj. Hendaknya ia keluar. Pada kata liyakhruj, yakhruju majzum dimasuki lamul amr yaitu li. Liyakhruj. Tandanya, tanda jazmnya adalah sukun. Kemudian yang keenam, lamun nahyah atau la an nahyah Itulah yang berfungsi sebagai pelarangan. Contohnya, la tajlis. Jangan engkau duduk. Pada kata tajlis, ini adalah fi'il mudhari' majzum karena dimasuki la nahiyah. Tanda jazmnya sukun. Ini adalah keenam dari alat penjazm yang menjazmkan satu fi'il. Adapun alat-alat yang menjazmkan dua fi'il, insyaallah pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.